Kemudian dan salam free version for non-commercial use. for non-commercial use. Oh, itu urusan Allah Urusan Tuhan. Min amradi, kulir ruhu min al amradi, wa ma'utitu min al-ilmi illa Dan kamu sekalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Manusia tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Wa ma'utitu min al-ilmi illa qalina kalian wahai manusia kata Allah SWT tidaklah diberi ruh, diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, termasuk perkara yang tidak Allah SWT bukakan kepada manusia itu adalah hakikat ruh. Sebenarnya apa itu ruh? Apa itu ruh? Sehingga disebutkan perbedaan Created with free version for non-commercial use. Ada yang mengatakan ruh itu darah, ada yang mengatakan ruh itu nafas, ada yang mengatakan ruh itu letak jantung. Dia tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena Allah sudah, sudah mengatakan kulir ruh min amrobi. Ruh itu urusan Allah. Kalau hasilnya. letak jantung itu kan cuma indikator. Indikator adanya ruh, indikasi adanya ruh. darah juga cuma indikasi ada nyamuk. Nafas juga seperti itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan min dhalik, thumma yakunu mudghatan min dhalik, thumma yusarru al-mal, fa yanbu fi ruh Created with free version for non-commercial use. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya masing-masing orang itu terkala Allah SWT ciptakan, Allah SWT wujudkan di rahim ibunya. Itu melalui beberapa proses. 40 hari yang pertama itu masih wujudnya sebagai kufar 40 hari yang kedua disebutkan sebagai alaqah Gumpal darah 40 hari yang ketiga Gumpal lagi Kemudian setelah itu 43 dari 3 120 Setelah 120 hari Diutuslah malaikat Diutuslah malaikat Created with free version for non-commercial use. Baru ruh setelah 120 hari. Kita ada di dalam ibunya. Jadi tetap jantung dari nol hari itu bukan roh. Itu cuma salah satu indikasi kalau sekiranya roh itu ada. Kemudian dipintahkan empat kalimat dikatbi rizki ditetapkanlah rezekinya kemudian ditetapkanlah ajalnya jadi ajal yang tidak akan bergeser sedikit rezeki yang tidak akan meleset sedikit pun. Created with free version for non-commercial use. Rezeki yang tidak akan meleset sedikit pun, ajal yang tidak bisa meleset sedikit pun. Waktu dan tempat, jam, detik telah Allah tetapkan. Ajal manusia. Wasakiyun atau Kemudian setelah itu dia akan tetap menjadi seorang hamba yang berbahagia di dunia dan akhirat atau seorang hamba yang binasa yang celaka. Kemudian Ikhwan bin Wawal dan ibu-ibu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh. Kemudian manusia dilahirkan ke muka bumi ini. Sampai pada fase-fase fase gaib kemudian anak-anak dewasa, kemudian menjadi orang tua menjadi sembuh. Created with free version for non-commercial use. Sebagian ada yang sekarang anak sudah Allah SWT, sebagian ada yang masih bayi, sudah Allah wafatkan, sebagian masih kanak-kanak Allah wafatkan, sebagian dewasa Allah wafatkan, sebagian belum terus sudah Allah wafatkan. Sebagaimana yang kita jumpai dalam keseharian kita sebagaimana yang kita jumpai dalam keseharian kita. Sebagian yuradu ila ardhil umur Sebagian ada yang Allah kembalikan sebagaimana dia seperti anak-anak kembali. Tua tak ikut tidak bisa apa-apa. Hilang akal Sebagian. Di sini dengan ruh tersebut dengan roh tersebut maka Allah Subhanahu wa taala disertai dengan taklif created with free version for non-commercial use adakan manusia yang hidup ini yang memiliki roh ini untuk suatu perkara yang maha untuk suatu perkara yang maha keberadaan kita di dunia ini dengan akal dan roh. Dengan akal dan roh. Sehingga jadilah kita sebagai seorang hamba yang mukallaf. Seorang hamba yang diberi beban saya Kalau sekedar roh kita makan maka tidak ada saya Tidak bedanya antara seorang manusia dengan hewan. Kalau sekiranya cuma punya roh, beraktivitas, beranak makan, minum. Karena itu tidak ada beban tak Terkala tidak diberikan akal oleh Allah SWT. Manakala Allah SWT berikan roh dan akal sekaligus. Created with free version for non-commercial use. Situ ada beban saya Dan ini Rasulullah SAW Rufiyah rufiat aklam dan salah. Pena saya itu diangkat dari tiga jenis manusia. Anin naim hatta yastaiqid orang yang tidur sampai dia terjaga. Anis sabi hatta yablugh anak kecil sampai dia balik. Anil majnun hatta yafiq. Anil majnun hatta yafiq. Orang yang gila sampai dia sadar. Barangkali gilanya hilang bukan akan yang muncul. Tiga jenis manusia ini memang tidak ada buat saya. Sehingga tidak ada perbuatan mereka yang dikatakan berdosa. Tapi manakala Allah sudah ada, ditandai dengan usia yang balik. Ditandai dia sedang sadar, tidak sedang tidur. Karena ucapan orang yang sedang tidur tidak dianggap. Mungkin dia mengucap ucapan yang keji, mungkin dia mengucap ucapan yang Created yang free version for non-commercial use. Tidak dianggap. Beberapa saya tidak ada. Demikian juga orang yang gila. Apapun yang dia lakukan tidak ada hitungannya itu pahala atau dosa. Tapi manakala ketika ruh yang masih ada di jasad kita ini, kemudian disertai dengan akal, di situ pula kita diberikan kuasa. yang kita akan dipertanggungjawabkan jawabkan telah hadapan Allah SWT atas apa yang telah kita yakini, apa yang telah kita ucapkan dan apa yang telah kita lakukan dengan lisan kemudian perbuatan anggota badan dan keyakinan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ikhwan mungkin Awad telah membayarku Tak kala ruh ini masih ada di dasar Dan akal masih ada Created with free version for non-commercial use Selama itu pula kita akan diperhitungkan oleh Allah SWT Selama itu pula kita akan diberikan Tuhan sampai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala ruh Allah sebutkan di dalam surat Al-Waqiah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Waqiah. Kala Ida walawatil qulub dan terkala Ruh itu sudah sampai ke kerongkongan. Wa antum hina idin tanzurun. Dan kalian kerabat si mayit memperhatikannya. Jadi ini posisi sakatul maut. Created with free version for non-commercial ah, use untuk kita bisa mengambil pelajarannya. Karena jangan-jangan sebentar lagi kita seperti itu. Karena kita dapat berhukum buat menghina hina idin Dan kalau mayit ketika itu memperhatikan si mayit yang siap-siap ditaruh oleh malaikat oh, iya. Yang tadi ditiup oleh malaikat peniup ruh dan sekarang mau diambil lagi oleh malaikat pencabut nyawa malaikat mau wa tuhina itu tahu tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la kami perwakilan Allah SWT malaikat mau yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa itu dekat sekali walakin la tubsirun created with free version for non-commercial use. Sehingga manusia tidak sanggup melihat Melihat malaikat berikut sekali karena tidak bisa Lord free version for non-commercial oh. use. Keyakinan dan perasaan tersebut dengan apa? Terjiuna hukum solikin. Ayo kembalikan lagi ruh kepada jasadnya. Kembalikan lagi ruh orang yang kau cintai tersebut. Mungkin saudara kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita yang tercinta kembalikan lagi ke jasadnya. Kata Allah SWT, in kuntum sholihin. Kalau benar perasaan tersebut atau kalau benar keyakinan tersebut. Terjiwa. Kembalikanlah. Buktikan keyakinan tersebut, buktikan perasaan tersebut dengan ahli. Terjiulah in kuntum sholihin. Kembalikan lagi roh tersebut ke jasadnya kalau kalian merasa yakin dengan perasaan tersebut atau dengan keyakinan tersebut. Created with free version for non-commercial use. Berpisah dari jasadnya selama-lamanya tidak akan kembali. Jadi kalau ada namanya mati suri itu belum berpisah. Itu cuma kesadaran yang hilang saja, alias koma. Masih belum berpisah. Tapi kalau sudah berpisah, selama-lamanya tidak akan kembali. Selama-lamanya tidak Tapi Tarji'unaha yang kuntum solihin. Kembalikanlah ruh tersebut ke dalam jasad kalau kalian merasa yakin. tapi hal ini mungkin tidak mungkin. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya untungan takunu ini. Kalian kalian semuanya orang manusia betul-betul akan diperhitungkan atas apa yang kalian lakukan dulu di dunia. Insya Allah masyarakat khairat Kalau yang kalian lakukan di dunia adalah kebaikan maka akan modifikasinya. Created with free version for non-commercial use. Kalau yang kalian lakukan adalah perkara yang membuat Allah murka, maka kemurkaan Allah menanti kalian. Maka Ikhwan bin Afadullah Ramadhan Yaakub, Ini detik-detik Yang sangat luar biasa Momen yang sangat luar biasa yang kebanyakan manusia itu lalai. Yang kebanyakan manusia itu lalai. Yaitu dengan sakratul maut. Wajah sakratul maut bil haq. Dalika dari dalika mimma itu tahi. Dan terkala sakratul maut itu datang dengan hak, yang hal yang demikian kalian berusaha untuk menghindar darinya. Kebanyakan manusia atau seluruh manusia menghindar dari kematian. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8 Created with free version for non-commercial قل إن use. الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى alimul ghaib wa syahadah. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Bima kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kalian lari dari ini. manusia lari dari kematian. Padahal fa'innahu mulaqiku. Padahal kematian itu akan menyergap kalian. Mulaqikum. Tidak bisa terhindar. Mulai dari 100 tahun dua 200 tahun kan? 1000 tahun tidak akan bisa terhindar. Nabi Nuh kurang apa panjang umurnya. Tapi meninggal juga. Meninggal juga. Order 2000 tahun silahkan Meninggal juga Tidak ada manfaatnya Umur yang panjang Atau umur yang pendek Created with free version for non-commercial use Kecuali dengan ketakuan seorang kepada Allah SWT Maka Umur yang panjang atau yang pendek Patokannya adalah Seorang itu membuat ridha Allah Atau membuat murka Allah SWT kalau libur panjang yang ada selalu dia memperburuk Allah, maka ini aulina. Ya, sebaliknya terkena seorang diberi umur apa kadarnya tapi di atas ketaatan kepada Allah SWT itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya kebahagiaan yang sebenarnya Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah Munafiqun, "Wa yu'akhirullahu nafsan idza jaa Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan tenggang waktu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah sekejap apapun. Created with free version for non-commercial use. Tanpa kecuali. Tidak ada yang bisa mengundur sedetik pun. Kalau Allah SWT telah tetapkan ajal menjemput kita. Tapi tidak akan meleset sedikit. Tempat tidak akan meleset sedikit. Artinya waktu dan tempat telah Allah tetapkan. Tidak bisa bergeser atas apa yang telah Allah tetapkan. Atas apa yang telah Allah Subhanahu wa tetapkan. Maka di sini banyak sekali sekali anjuran dari Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk mengenal Created with free version for non-commercial use. Banyak-banyaklah mengingat suatu perkara yang bisa meluluh lantahkan yang namanya kelezatan duniawi di ruhania al dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ditanya tentang Nas Ya Rasulullah Siapa gerangan manusia yang paling cerdas manusia yang paling hina, manusia yang paling berakal. Karena Rasulullah SAW manusia yang paling cerdas, manusia yang paling pintar, manusia yang paling berakal itu asyaddu dzikran maut wa aktsaru istidadan lima pada maut manusia yang paling cerdas created with free version for non-commercial use manusia yang paling pintar manusia yang paling berakal Sebut perangkat adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian. Iya. Yang paling banyak mengingat kematian. Iya. Dalam hal itu, dia pula paling banyak mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian tersebut. Paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak mempersiapkan diri menyongsong kematian. Ini adalah manusia yang paling cerdas, manusia yang paling berakal, manusia yang paling pintar, ya. manusia yang paling cerdas, manusia yang paling berakal, manusia yang paling pintar Rasulullah yang paling banyak mengingat kematian yaitu berpisahnya Created with free version for non-commercial use. yang paling banyak mempersiapkan diri menyongsong kematian Ini yang Allah ya, apa maksud Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Kenapa Rasulullah SAW mengatakan manusia yang paling cerdas adalah manusia yang seperti itu? Kalau kita perhatikan tingkah laku kebanyakan manusia itu jauh daripada itu. Jauh kan? Iya. Jauh daripada itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya wadu ahadu law yu'ammar Dinginnya manusia itu kalau bisa hidup selama-lamanya. Created with free version for non-commercial use. Mau dibeli lama, mau dibeli waktu sedikit, sebenarnya tidak keluar dari patokan yang telah digariskan dari Rasulullah SAW. Kecerdasan yang sesungguhnya, kecerdasan yang hakiki, manakala orang itu banyak mengingat kematian. Kemudian dan bersiap diri untuk menyongsong kematian berpengaruh. Karena demikian Allah SWT berfirman, Innamal hayatud dunia laibun wa Semua kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang cuma kebanyakan itu cuma main-main dan sudah pulang. Banyak hal yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Wa inna dar akhirah la hayawan. Sesungguhnya kamu akhirat di akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan Created with free version for non-commercial use. Kehidupan yang ada sekarang itu kehidupan semu. Kehidupan yang semu, kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Kehidupan yang yaitu terpisah nyambung dari jasad. Jadi, Alhamdulillah kita lihat fenomena belakangan gampang sekali orang muni. Dia pikir selesai permasalahannya. Itu kan baru memulai tahapan yang baru. Dia pikir habis ceritanya. Padahal dia baru memulai kehidupan yang baru. Kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang hakiki. yaitu itu berpisah roda di atas dia baru tahu. kehidupan yang hayawan, hayawan itu kehidupan yang abadi yang kekal yang tidak akan merasakan kematian setelahnya. Created with free version for non-commercial use. Dalam Al-Quran ada yom, ada saat. Jadi kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu orang-orang nanti di akhirat dia cuma merasa, oh saya cuma diberi waktu satu jam mungkin baru satu jam. Ada yang mengatakan kurang lebih sehari. Mana bisa kami beramal sholat? Apalagi merasa cuma satu jam. Dikarenakan apa? Dikarenakan betapa dahsyatnya dan betapa lamanya kehidupan di akhirat. Dari alam barzah, tak kalah perpisahnya Allah dari biasa. Mau orang tersebut dibakar, mau orang tersebut dikubur, mau orang tersebut dicincang-cincang, mau orang tersebut dimakan binatang buas, itu tidak tidak akan menghilangkan dia dari dimensi alam barza. Created with free version for non-commercial use. Kenapa dikatakan barza? Itu pasal perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Pasal perantara Sebagian sebagian disebutkan alam kubur karena yang kebanyakan orang dikubur. Profesinya dari kematian pertama kali itu anak Adam. Salah satu anak Adam itu dikubur. Makanya dikatakan alam kubur. Walaupun sebagian tidak dikubur, sebagian dibakar jadi debu, jadi abu, sebagian dimakan, dimakan binatang buas, sebagian dibuang sampai habis. Terus setelah itu tidak ada cerita tidak ada. Karena dia cuma berpindah, ya. berpindah dari alam dunia ke alam bahasa. Itu pasu perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Sampai kapan ini? Sampai ditiupkan sangkakala. Created with free Sampai version for non-commercial use. Kemudian dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis, suatu saat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menangis terseduh-seduh di pekuburan. Ditanya, kenapa demikian? Kemudian dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna al-kubur awal manazil akhirah. Faman najah minha, fama ba'da dhalika kaisar. وَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهَا فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ أَعْصَرُ Sesungguhnya alam kubur, alam barzakh ini itu adalah fase pertama daripada fase-fase kehidupan akhirat. Barang siapa yang selamat created with free version for non-commercial use. Dari fase pertama dia sudah selamat, maka kemungkinan besar fase-fase berikutnya dia akan selamat. Kalau sekiranya fase pertama dia tidak selamat, kemungkinan besar fase-fase berikutnya lebih sulit lagi. Jadi fase alam barzah ini adalah fase yang menentukan. Kalau dia selamat, berikutnya dia akan selamat. Fase alam barzah dia tidak selamat, berikutnya dia tidak akan selamat. Akan lebih sulit dan akan lama sesuatu yang tiada batas. Sesuatu yang abadi. Sesuatu yang abadi yang tidak ada batas kapan selesainya. Dunia tidak lama. Orang hidup 90 tahun itu sudah sudah bisa dihitung jadi. Created with free version for non-commercial use. keumuman umatku umurnya itu cuma dikasih 60 sampai 70 Rasulullah SAW 60 70 gak lama lagi mungkin yang 60 ya Wah Dan sedikit yang dikasih kesempatan untuk lebih daripada itu. Kalau dikasih lebih itu, mau apa? Makanya kata Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia yang cerdas, manusia yang paling pintar, manusia yang paling berakal, itu yang paling banyak ingat akan awal kehidupan yang hakiki. Yang orang katakan itu kematian. Paling itu awal fase kehidupan yang sebenarnya. Seolah kita baru lahir lagi gitu. Dan sekaligus yang paling banyak bersiap diri untuk Created with free version for non-commercial use. Harus ada permukaan. Harus ada permukaan sehingga dia bisa cukup perbekalannya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada perbekalan, Alhamdulillah, wallahu a'lam apa yang akan Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan yang demikian, berarti sudah isyarat sesungguhnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah berpisahnya ruh dari jasad. Lalu seorang masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya bukan kehidupan yang penuh dengan kepalsuan dan profanaan. Kehidupan yang sebenarnya itu terkala berusaha mudah dari kesan Maka manusia akan merasakan kehidupan yang sebenarnya. Maka manusia akan merasakan created with free version for non-commercial use. Sukunya. Sebaliknya, manusia akan merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Tak kalah manusia tidak dari sana. Maka yang paling penting wafat bila kaum muslimin dan muslimat para dan ibu yang berkepada Allah SWT. Jadi di sini Rasulullah SAW perintahkan kita untuk bersiap-siap, untuk selalu ingat dan selalu bersiap-siap. Jangan sampai kita terlewatkan dari mungkin perkara tersebut. Jadi ingat terus, ingat terus, ingat terus. Makanya di situ dianjurkan kita untuk kalau bisa ikut menghadiri yang namanya hal-hal yang identik dengan kematian, yang dekat-dekat dengan kematian. Created with free version for non-commercial use. Kita hadiri orang-orang yang detik-detik aja menjemputnya. Apalagi sekiranya orang tua kerabat kita, ya mudah-mudahan dengannya Allah kasih kesempatan jika ditakdirkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka akhir kalam la ilaha illallah wal Barang siapa yang akhir ucapan dia di dunia ini la ilaha illallah dakhala jannah. Maka dia akan masuk surga. Salah satunya ingat. Dan kita lihat bagaimana detik-detik detik-detik keluarnya roh dan jasad. Keluarnya roh dan jasad. provided with free version for non-commercial use. Kesempatan mata bisa melihatnya. Kalau sekarang berdasarkan hadis suruh kamu tidak percaya. Kalau kita apa? Kan kita tidak bisa lihat ruh yang ada pada badan kita. Sebagaimana kita tidak bisa melihat ruh yang ada pada badan orang ada di sekitar kita. Tapi ketika itu cuma satu kali kesempatan kita dikasih lihat ruh, itu tak ruh bisa dari dalam kita. Kata Rasulullah SAW, kalau terus tidak dicabut oleh malaikat, tapi Allah basar. Maka Allah izinkan mata untuk mengikuti ke arah mana ruh itu dicabut. Dan cenderung itu arah terbelalak kan? menengadah ke atas. Maka disunahkan untuk dipejamkan sunnahnya. Ketika menghadiri ada orang yang meninggal dunia, sunnah untuk menjamkan matanya. Jangan terus terbelalak. created with free version for non-commercial use. orang yang mungkin masih sepekan atau sehari yang lalu masih bersendal gurau dengan kita, masih bercengkrama dengan kita. Sekarang sudah tiada lagi bersama kita di alam dunia. Yang mungkin akan bertemu kita nanti setelah kita sama-sama menuju Bukan berpisah selama-lamanya. Di dunia kita berpisah. Mudah-mudahan suatu saat kita akan berjumpa dengan orang yang kita cintai tersebut. Dan akan semakin merasa kalau orang yang meninggal tersebut adalah orang yang akrab dengan kita. Jadi kalau ada orang yang akrab dengan kita, bisa mungkin kita kasih waktu. Sebisa mungkin kita kasih waktu untuk hadir profesi. Created with free version for non-commercial use. Memang kita apa mengucapkannya kita harus ingat mati, ingat mati, tapi amalan kita tidak seperti itu. Kita katakan ayo kita ingat mati di dalam hati orang lain. Termasuk saya pribadi sendiri yang sedang berbicara ini kita mengatakan ingat mati bersiap untuk mati, tapi seringkali Amalan kita tidak seperti itu. Amalan kita justru mencerminkan orang yang tidak ingin mati. Seberapa waktu sih seberapa awalnya kita Allah SWT kasih kita waktu satu kali 24 jam. Seberapa kali kita connect dengan Allah SWT? Seberapa kali kita ingat dengan Allah SWT? Satu kali 24 jam. Padahal Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat. Created with free version for non-commercial use. At-Talaq dengan ayat di surat Ad-Dariyat. Allah sebutkan hikmah dari penciptaan alam semesta dan sekaligus hikmah daripada penciptaan manusia dan jin. Di dalam surat akhir surat Talak الذي خلق الذي خلق ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء Allah yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan bumi sebesarnya, langit dan berbagai macam benda-benda yang ada di dalamnya. Tujuh lapis langit Allah SWT. Tujuh lapis langit yang maha dahsyat, yang ada yang penuh dengan misteri dan rahasia itu, yang manusia sampai sekarang langit pertama ini tidak selesai-selesai tidak selesai-selesai created with free version for non-commercial use kemudian kata Allah SWT apa hikmahnya diantaranya lamu Allah ala kulli syai'in qadir agar kalian tahu dan mengilmui agar kalian mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Artinya di sini di sini pencipta alam semesta dan segala isinya dengan segala keagungan dan kesempurnaannya dengan segala keteraturan dan keindahannya ini hikmahnya agar manusia itu memperhatikan bahwasanya sang pencipta Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna Ini ada keterkaitan dengan ayat yang ada di surat Ad-Daniyah. Created with free version for non-commercial use. Perhatikan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha mencipta. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala Maha Mencipta. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang Maha Beri rezeki. Allah Subhanahu wa taala Al-Malik yang Maha Berkuasa. Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir yang Maha yang Maha mampu mewujudkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ini agar manusia itu tahu siapa Allah Subhanahu dan tak kala manusia itu tahu seperti apa Allah SWT dari sisi sifat-sifatnya. Walaupun manusia tidak bisa melihat zatnya Allah SWT. Tapi Allah telah kabarkan sifat-sifat Allah SWT dalam Al-Quran. Allah telah kabarkan. Allah Ahad. Allah Maha Tunggal. Allah Subhanahu wa taala baik Allah Created with free version for non-commercial use. Satu penciptaan hikmah daripada manusia dalam semesta agar manusia ini mengenal Tuhannya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bosnya Allah ilmu yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang, yang luput para ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah Subhanahu Maha berkuasa secara mutlak. Tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah. Kemudian setelah manusia mengenal Allah Subhanahu wa dengan sifat-sifatnya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Setelah itu, setelah kalian kenal Allah Subhanahu wa taala, setelah kalian mengenal sifat-sifat Allah SWT yang maha sempurna, yang maha perkasa, yang maha menyayangi hamba-hambanya, yang membalas makan orang-orang yang zalim dan selainnya daripada sifat-sifat Allah SWT maka kata Allah SWT Allah khalaqul jinna wal illa kita telah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku saja Created with free version for non-commercial use. setelah manusia Allah maka dia akan bisa beribadah dengan seksama kepada Allah Subhanahu Bisa beribadah kepada Allah Subhanahu dengan seksama. Makanya Allah Subhanahu wa berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahi asmaul husna pada biha." pada biha. Di sini ada kata ulama ulama tafsir bagi yang Allah SWT memiliki nama-nama yang mulia sekaligus sifat-sifat yang sempurna. Karena setiap nama itu konsekuensinya Allah SWT memiliki sifat yang mulia. Sami, Allah As-Sami, Allah tanya As-Sami, Allah Maha Mendengar. Dan sifat mendengar Allah Maha Sempurna. Tiada suara yang ada di alam semesta kecuali dengan pendengaran Allah SWT. Tiada doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba dalam satu waktu. Created with free version for non-commercial use. perbedaan bahasa. Ketika jamaah haji wukuf di Arafah, itu kan amalan yang paling afdol dilakukan adalah banyak berdoa dan beristighfar. Berapa juta ya? Itu yang wukuf di Arafah saja. Dan doa permintaannya macam-macam. commercial use. Sempurna. Penglihatan Allah SWT. Tiada dat yang terukur dan tidak peristiwa yang terlewat pada Allah SWT. As-Sami dan Al-Basir. Dengan dua sifat ini saja, dengan dua asma Allah SWT ini saja, apabila diamalkan oleh seorang hamba, banyak orang katakan oleh asma husna. Allah memiliki asma husna. Fa'umu biha. Beribadah kepada Allah SWT dengan nama Minta Allah sama dengan apa kata Rasul. Jadi doa itu ada dua. Doa maknanya masalah artinya minta, doa artinya beribadah kepada Allah dengan konsekuensi-konsekuensi nama nama Rasul. Artinya apa konsekuensinya? Tatkala kita tidak beriman Allah Sami, Allah Maha Mendengar. Maka konsekuensinya kita harus meyakini dan kita harus menampakkan kepada Allah SWT jangan sampai keluar dari lisan kita kecuali hal-hal Created a free version for non-commercial use. Jangan sampai Allah SWT mendengar ucapan kita yang membuat Allah murka. Dan tatkala kita meyakini dan mengimani Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat. Konsekuensi ibadah apa di situ? Kita yakin Allah SWT Maha Sempurna penglihatannya, Allah Maha Sempurna melihatnya. Sehingga apa? Sehingga tidak keluar dari anggota tubuh kita perbuatan yang membuat Allah ridho. Yang membuat Allah SWT murka. Jadi yang keluar cuma yang diri dari Allah SWT. Dan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memiliki kita nama Al-Alim. Apa maknanya? Maha mengetahui. Maha mengetahui. Seperti apa Allah created with free version for non-commercial use. Dan apa yang masih disembunyi ke dalam hati. Mata-mata yang berkhianat itulah orang yang melirik curi-curi pandang. Mungkin yang diharapkan dia tidak tahu. Tapi Allah tahu. Orang curi-curi pandang. Melirik-lirik, padahal itu dimurkai oleh Allah. Curi-curi pandang. Bahkan kata Allah bukan cuma itu. Wama tuh seluruh apa yang disembunyikan oleh dada dalam manusia Allah mengetahui. Sehingga apa? Sehingga dengan konsekuensi keimanan seorang hamba tentang Allah SWT Ali, maka apa ibadah yang kita wujudkan di dunia itu? Jangan sampai niat kita, jangan sampai amalan batin kita itu membuat Allah SWT Taala Kenapa? Karena Allah tahu apa yang ada dalam jadi cukup dengan tiga ini saja sebenarnya. Asani wal kasir Created with free version for non-commercial use. Maka sebetulnya seorang pemalu tak kala ada di hatinya hal yang membuat Allah ridho. Ada ujung, ada riya, ada pamrih, ada ingin dimuji, ada hasad, ada sombong, ada apa? Nyaman. Kemudian kalau dia beriman Allah pernah mendengar sehingga dia tahan. Lisannya tidak keluar dari hal-hal yang membuat Allah ridho saja. Malu dia. Jangan sampai Allah dengar ucapan yang membuat Allah semata murka. Allah Al-Basir. Dia beriman Allah semata maaf Maka sesungguhnya dia malu. Dan takut tak kalah keluar dari tingkah lakunya yang membuat Allah semata murka. Jadi dengan mengamalkan tiga ini saja, nggak perlu polisi, Polisi nggak ada lagi pekerjaan. Karena orang ini baik semua. Nggak perlu KPK, aman itu mau ditaruh di Created with free version for non-commercial use. Tidak ada yang mau beli. Karena ada yang mengawasinya. Allah SWT mengawasinya. Allah yang melihat, Allah yang mendengar, bahkan Allah yang tahu apa yang ada dalam hatinya. niat saja nggak benar. Ini kan kalau dilihat cuma karena takut karena dia dilihat dan disolat, ya niatnya terus subhanallah. Tapi seorang muslim dengan beriman kepada asma dan husna yang Allah SWT berniat jelek saya sudah tidak sanggup tidak mau. Boro-boro dia mau melampiaskan hal-hal yang buruk yang apa yang bisa membuat Allah SWT Baru sekedar niat yang tidak baik dia sudah takut, dia sudah malu. Baru sekedar niat pamrih apalagi dia mau mengambil harta orang lain, mau menyakiti harga diri orang lain, ya mau. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Maka beribadah kepada Allah SWT dengan asma dan yang Allah SWT. Tujuan yang mulia ini. Created with free version for non-commercial use. Kita diminta oleh Allah SWT untuk mengamati alam semesta, mengamati kebesaran Allah SWT, mengimani segala asma dan sifat Allah Swt. Kemudian kita mengamalkannya dalam bentuk peribadatan. Peribadatan kepada Allah Swt dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai, baik itu perkataan, keyakinan maupun perbuatan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Mathali wa mathalud dunya kama raqi استظل تحت شجرة ثم رفع رفعها مثل مثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة Created with free version for non-commercial use. kita yakin Rasulullah SAW manusia yang paling bahagia di dunia dan Manusia yang paling sempurna di dunia dan akhirat. Yang maka dari situ Allah perintahkan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Lapor kana lakum bi Rasulullah uswatun hasanah. Suri tauladan. Bagi siapa? Imam kana Allah. Bagi siapa yang mengharap Allah dan hari akhirat? Siapa tidak ingin mengharap Allah dan tidak ingin ber, mengharap kebaikan di akhirat? Dia ya tidak perlu contoh Rasulullah. Tapi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia harus jadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Dan sulit oleh kita Rasulullah SAW bersabda, "Matani yuradun dunia karena terlewati bin istatalla tahta sejawati." Rasulullah SAW perumpamaan dari kehidupan dunia ini created with free version for non-commercial use. Seorang yang sedang melakukan penyembahan, yang sedang melakukan sabar, pulang ke kampung halamannya. Ada suatu tugas atau ada suatu keperluan untuk kembali ke kampung halamannya, ke negeri asalnya. Kemudian kalau orang yang dahulu yang namanya melakukan pengembaraan itu tidak ada seperti sekarang pesawat, selalu pakai darat atau pakai laut. Keumumannya Rasulullah SAW itu pakai darat, pakai darat, naik onta. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan dalam kehidupan dunia ini adalah seperti seorang yang melakukan perjalanan jauh. Kemudian dia lihat ada naungan pohon. Kalau sekarang semacam rest area, rest area. Kemudian dia bertemu di situ, capek. Created with free version for non-commercial use. Dia bertemu di bawah naungan pohon tersebut. Kemudian setelah dia terjaga, kembali lagi kesehatan dia rasakan. Kembali lagi ke dirasakan, kemudian dia tinggalkan tempat tersebut. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis ini? Maksudnya dia tinggalkan dunia ini seperti rest area. Jadi Jadikanlah dunia ini seperti sebuah lautan pohon. Karena orang yang ada kaitan dengan hadis yang pertama tadi, manusia yang paling cerdas adalah manusia yang paling banyak punya kematian dan ber, bersegera dan berbekal menuju kampung akhirat. Nah, apakah masuk akal orang yang cerdas, orang yang berakal, yang tahu tempat yang dia tuju, dia yakin. Created with free version for non-commercial use. negeri asalnya di mana? Kemudian dia jadikan rest area tersebut dia buat rumah. Karena dia tahu ini cuma sementara dia. Yang cerdas ini cuma butuh sementara saja. Sekedarnya di rest area sudah cepat-cepat langsung dia lakukan perjalanan lagi. Nah jadi kan dunia ini seperti rest area. jadi kan dunia ini seperti naungan pohon yang sejenak akan dia tinggalkan segera. Sejenak saja kita akan tinggalkan, kita akan kembali ke kampung halaman kita. Dan kita tahu sebagai seorang yang beriman, bapak kita Adam salam dari mana? Dari saudaranya Allah Asal usul manusia itu dari dari Allah SWT. Adam dan Hawa alaihi assalam itu dari saudara. Kan? Lalu Allah turunkan bumi dan semestinya kita rindu kembali kepada kampung halaman kita yang sebenarnya. Itu dari Allah SWT. Created with free version for non-commercial use. Bahwasanya bukan orang yang berakal, yang menjadikan rest area atau tempat soal olah dia akan tinggal selama di Sebenarnya sekedarnya saja. Karena dia tahu kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki itu ada di sana, bukan di rest area itu, di tempat yang sebenarnya. Tempat yang penuh dengan kepalsuan, tempat yang penuh dengan kekanan. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis kun fid dunya ka'annaka dhaki aw 'abir sabil konsep hidup seorang muslim dalam kehidupan dunia ini satu di antara dua jenis orang bukan yang ketiga tidak ada ketiganya kata Rasulullah Created with free version for non-commercial use. Seorang muslim itu dunia ini jadilah satu di antara dua orang. Jangan jadi yang ketiga atau yang Rasulullah cuma kasih dua pilihan. muslim dalam kehidupan dunia ini jadilah satu di antara dua orang. Yang pertama kata Rasulullah SAW, dunia maka jadilah engkau yang pertama Ghaib. Ghaib itu apa? Orang asing. Ya, orang asing. Orang asing. Jadi ada orang-orang asing yang ada di negara kita. Kerasan dia, kalau tidak sekarang. Mungkin kerasan di awal saja. Seminggu, dua minggu kan. Setelahnya mereka bosan. Pengen apa pengen balik lagi. jarang orang ah, orang asing uh, created with free version for non-commercial use. Rata-rata mereka cuma sebentar, mereka lagi. Ya, kita saja, kita saja sudah kurang apa bagusnya Mekah Madinah, ya kan? Itu kalau pergi haji umroh, kalau bahwa pernah coba ambil Pak Rasulullah sebulan. Mungkin yang enak tuh pas seminggu di awal. Kalau sudah dua minggu, sudah tiga minggu, padahal itu tempat beribadah. Kalau sudah yang ada chaos saja. Ribut terus sama mutawimnya. Komplain terus karena kalau sudah tidak nyaman. Karena dia karena dia merasa dirinya asing di situ. Anak istrinya itu, apalagi kalau doanya sendiri anak istri tidak ikut semakin menjadi jahil. Atau suami istri saja anak-anaknya di rumah. Sebentar terpun anaknya nangis sakit ya. Created the free version for non-commercial use. Kenapa? Karena kekerasannya. Kata Rasulullah SAW, dia bilang, kau itu dia ini seperti orang asing. Orang asing. Kalau mau lebih bagus lagi, lebih ideal lagi kata Rasulullah SAW, awa'adil sabil. Ini lebih ideal lagi. Jadilah engkau seperti orang Abu Sabil. Ini lebih dahsyat lagi. Sama seperti yang itu. Abu Sabil itu cuma melintas. Ya. Jadi kita pergi dari Jogja ke Jakarta, Jakarta ke Jakarta ke Jogja. Suatu saat kita nanti mampir di Tegal, dan Tuhan melintas. Jadikanlah warung sate tersebut sebagai tempat sementara. Kita butuh cuma sejam paling paling. Nah, buang air kecil, buang air besar, misalnya makan selesai. free version for non-commercial use. Nah, kata Rasulullah kalau bisa, kalau bisa lebih ideal lagi kalau jadikan dunia ini seperti engkau seperti ajus saja. Orang yang cuman butuh waktu sejak dua jam untuk istirahat sejenak, makan, minum, bersih-bersih, lanjut lagi. Jadi dalam dunia ini tempat untuk makan, minum, sementara bersih-bersih, lanjut lagi. Beda dengan gharib. Kalau gharib, <clears throat> dia mungkin masih ada tugas. <clears throat> Sebulan, dua bulan. Atau mungkin tugas kenegaraan, setahun, dua tahun, empat tahun. Pasti dia akan pulang. Tidak dia jadikan tempat yang bukan kampung halaman ini tempatmu selama-lamanya. Rasulullah pun di dunia karena kembali kau adil sakit. Jadikanlah engkau jadilah kau hidup di dunia ini Created with free version for non-commercial use. Minimal jadi orang yang garing, orang yang asing, yang tidak pernah. Jadi jangan nyapa diri di dunia ini. Maksudnya seperti itu janganlah kami jadikan hidup di dunia ini hidup yang nyapa nyapa sudah kenapa karena kalau kita betul-betul mukmin Rasulullah SAW bersabda dunia sihir mukmin wajah betul kan kata Rasulullah SAW dunia itu penjaranya orang mukmin wajah betul kan dan cukuplah dunia ini sebagai surganya orang kafir ada orang yang akan di penjara. Ditahan itu ya semestinya bebas. Kalau itu nggak ada yang nggak ada yang sewa. Tapi coba di penjara. Nggak ada yang nyaman. Kalau bisa seberapa pun dia bayar untuk tidak Created with free version for non-commercial use. Ada yang orang ditahan. Betapa yang orang ditahan ber, betapa merananya tatkala kebebasan kita itu masih tidak bisa rukuni. Pokoknya saya harus keluar. Bagaimana caranya saya harus keluar? Nah Rasulullah SAW katakan seorang mukmin itu hidup di dunia ini dunia sejenak mukmin dunia itu seperti berjalan dengan orang mukmin. Bagaimana dia mau merasa nyaman? Kita hidup berdaan dunia. Ya. wajah kamu kafir bagi ini adalah surganya orang kafir. Jadi seorang mungkin jadikan dunia ini seperti rasa area, jadikan dunia ini seperti dunia. Sehingga dia tujuannya fokusnya satu, fokusnya satu bersiap diri untuk created with free version for non-commercial use. Kamu halaman sungguhnya itu surganya Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, kemudian Ibnu Umar tatkala mendengar hadis tersebut berpesan, "Idza amsayta fala talbis sholat, wa idza asbahta fala talbis masad, wa khudh min sihatika li mautik, wa min sihatika li maradik, wa min hayatika li mautik." Kata Ibnu Umar, maka apabila engkau berada di petang hari Jangan berandai-andai engkau akan sampai pagi hari. Jadi manfaatkan waktu petang. Jangan tarsok, tarsok. Aku bilang engkau berada di pagi hari, jangan engkau berandai-andai engkau akan ada di petang. Siapa yang tahu umurmu? Siapa yang bisa yakin dia di pagi hari akan dia sampai? Siapa yang bisa yakin tidak ada sore yang sampai? Free version for non-commercial use. Ya. Ya, itu rahasia Allah Jangan berandai-andai yang sedang di sore hari ah, ntar tunda sampai besok. Rahasia Allah. Belum sampai besok sudah lewat. Sudah Allah ganti. Dan sebagainya, jangan engkau terkalai bagi hari berandai-andai ah, ntar masih ada besok. Masih ada waktu sore. Ketika waktu sore ah, masih ada waktu pagi. Besok pagi deh. Ketika waktu sore pagi ah, ntar sore deh yang Terus bagaimana? Manfaatkan waktu yang kau Apa yang bisa kau lakukan? Yang membuat Allah SWT ridho. Apa yang kau bisa persiapkan untuk kembali ke kampung halaman yang sebenarnya? Untuk menyempurnakan akal dan kecerdasan kita. Ya, bukan kecerdasan itu ber, segaris lurus Created with free version for non-commercial use. Semakin cerdas seorang, semakin banyak persiapan yang menyongsong kematian. Kemudian manfaatkan waktu sehatmu sebelum tiba sakitmu. Sebagaimana manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba masa kematian. Para ikhwan bidin, Alhamdulillah rahmanallah yakum. Sini ada pesan dari Rasulullah SAW seorang itu tidak boleh menyiapkan waktu. Waktu betul-betul kami manfaatkan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin apapun yang harus kita lakukan demi mengharap itu Allah SWT dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan amal perbuatan kita, dengan keikhlasan kita, dengan ridhonya kita, dengan sabarnya kita kepada Allah Subhanahu wa Sehingga hari-hari kita mudah-mudahan dengannya seseorang itu mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah itu bukan hasil Created with free version for non-commercial use. Tadi kan sudah kita sampaikan Rasulullah yang ucapannya bisa disetting. Disetting tahlil mau meninggal saja. Tidak bisa itu kata ulama la asawat. Jadi orang bisa mengucapkan la ilaha illallah dia akhirnya nutup hidupnya. Bisa mengucapkan la ilaha itu ada tauhid, ada persiapan yang mendahului amal kebajikan yang dia lakukan. Enggak bisa ujung-ujung dia bermaksiat sepanjang hidupnya ujung. Dia dia seperti itu. Tapi ada la asawat ada penyebab-penyebab ke arah sana. Ada penyebab-penyebab ke arah sana. Itu amal soleh. Itu seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Created with free version for non-commercial use. Ketakuan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala akan semakin mungkin dan dia mendapatkan husnul khatimah. Yu'atul mar'u ala ma Seorang itu akan dibagikan sesuai kondisi seperti apa dia diwafatkan oleh Allah SWT. Karena ada sahabat yang wafat ketika wukuf di Arafah, Rasulullah SAW tidak bolehkan untuk dikafani seperti orang-orang dikafani. Jadi kata Rasulullah SAW ada sahabat yang meninggal dunia ketika wukuf di Arafah. Kata Rasulullah, wasilu bima yang boleh dimandikan, gimana yang wasitri, tapi jangan pakai wangi-wangian. Kemudian wala tuhamir rasa. Jangan menutup kepalanya. Artinya ini umum keluar dari umum orang yang meninggal itu itu kepalanya. Orang yang masih hidup dibuka, jangan tutup. Jangan dikasih kapan, tapi created with free version for non-commercial use. Kenapa kata Rasulullah? Walau hadiru jangan bersuap Ini dia persis seperti keadaan dia yang. Kenapa? Fa'innahu yu'atu yawmal qiyamah mulabiyah Karena sesungguhnya dia nanti akan dibangkitkan di hari yang dalam keadaan membaca talbiyah. Apa talbiyah? Lebih kalau Allah lebih lebih kerajaan kau luar biasa. Ya Allah, penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, penuhi panggilanmu ya Allah. ada sekutu bagimu dan seterusnya. Luar biasa nikmat sekali. Dibangkitkan nanti hari kiamat pasal membaca talbiyah. Sebagian orang meninggal dunia dalam keadaan memaksiat wali yang Ini luar biasa. Jadi, ini husnul khatimah itu adalah asal aku. Bosnya husnul khatimah itu ada ada persiapannya. Untuk sekali ini, para sahabat Rasulullah SAW itu betul-betul ketat. Created with free version for non-commercial use. Terlalaikan, apalagi bermaksiat terlalaikan saja dari berzikir kepada Allah dari beristighfar kepada Allah SWT mereka sudah takdir jangan sampai ini menjadi penutup akhir hidupmu apalagi kalau sempat bermaksiat semestinya orang-orang menjadi jadi jangan sampai ini akhir penutup hidupku sehingga apa? sehingga jangan sampai ada kesempatan seseorang ketika bermaksiat itu akhir hidupnya. Namun, Ya. untuk seorang mensucikan hatinya sebelum dia mensucikan anggota tubuhnya, penglihatannya, pendengarannya, perkataannya maupun perbuatannya. Makanya Rasulullah SAW, Ibn Jasa di dalam dia salah satu Sesungguhnya di dalam tubuh manusia adalah hati, kalbu. Apabila kalbu tersebut baik, Created with free version for non-commercial use. Maka terkala hati kita ini penuh dengan keikhlasan, bersih daripada dia, mengampuni manusia dan amal solehnya, bersih daripada ujub bangga akan ketakuan dan amal soleh yang dia lakukan, bersih dari hasad, maka bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keikhlasan, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan terpancar daripada lisannya, perkataannya, perbuatannya itu hal-hal yang membuat Allah subhanahu Tapi terkala hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang membuat Allah murka, maka akan keluar dari anggota tubuhnya hal-hal yang bisa mendekatkan seorang kepada neraka jahanam waliyadillah. Baiklah, din semoga Allah swt menjadikan teman-teman kita teman pertemuan yang berkaya Allah swt dan semoga Allah swt wa taala menjadikan hamba kita sebagai hamba-hamba yang cerdas dan pintar-pintar serta berakal created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use.